Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nabdul Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sekarang kita akan masuki bagaimana sekarang kalau seandainya satu nas itu atau satu lafad itu membawa makna dua makna atau lebih. Kalau nas itu kan tidak ada ihtimal, tidak ada kemungkinan lain kecuali satu makna saja, itu nas. Yang dalil yang kenal dengan dalil sorry, terang-terangan nas yang sorry, nas yang terang-terangan gitu loh istilahnya itu. Tidak ada ihtimal-ihtimal yang lain, tidak membawa makna yang lain kecuali satu makna saja. Nah, sekarang bagaimana kalau ada ihtimal memiliki dua makna atau lebih? Kita lihat Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah halaman 137 bagian 6 sebelum pantun 99 itu. Fa in ihtamala ma'nayain fa aktsara faqad bayyanahu al-mu'allif rahimahullah biqaulih. Namun jika membawa dua makna atau lebih, jadi lafadznya itu memiliki dua makna atau lebih, sungguh mu'allif telah menjelaskannya dengan ucapannya wa dhahirul ladzi yufidu ma sumi' ma'nan siwal ma'nal ladzi lahu wudi' wa dhahirul ladzi yufidu ma sumi' ma'nan siwal ma'na alladzi lahu wudi' ini nanti berkaitan masalah barakallahu fikum enam zahirnya itulah memberikan faedah apa yang dia dengar memberikan makna na barakallahu fikum makna yang dia dengar salah zahir tapi ternyata kadang bukan yang diinginkan zahirnya gitu loh apa maksudnya zahirnya seperti ini tapi yang diinginkan itu makna lain Ya kan seperti itu biasanya kadang seperti itu kadang kan seperti misalkan barakallahu fikum ajil lana qitana. Dalam surat Sad itu ajil lana qitana. Segerakanlah kita. Kitun nama kitun? Kucing. Kalau antum artikan dohirnya kucing ya berarti segerakanlah kucing kami gitu. Cocok enggak itu? Tepat enggak? Enggak tepat pakai tafsir namanya. Nah, jadi sekarang dohirnya itu kucing tapi bukan kucing itu maknanya di situ. Paham belum? Jadi kalau antum misalkan belajar bahasa Arab kok ngelihatnya teman dohirnya saja, padahal maknanya penuh tafsir ya pakai tafsir caranya gitu. Kalau tidak nggak bisa. Paham maksudnya itu ya? Nah, padahal itu maksudnya ajilana lana nam nasibana atau adzabana. Segerakanlah adab kami, segerakanlah nah bagian kami ini segera diputuskan istilahnya gitu. Bukan kucing. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Allah musta'an. Kita lihat di sini. Maknanya apa? Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin idhahtamala al lafdu ma'nayain ahadah ahadihima rajih wal akhar marjuh apabila sebuah lafad membawa dua makna salah satu di antara keduanya rajih perhatikan rajih itu berarti yang kuat wal akhar marjuh marjuh itu berarti yang lemah ada dua makna makna yang pertama kuat yang kedua apa lemah perhatikan farrajih wad dhahir yang rajih itulah yang dhahir paham ya jadi yang makna kuat itulah yang dhahir wal marjuh wal muawwal berarti yang marju itu yang awal yang lemah itu yang sudah diubah. Mahu soleh ya? Naam. Kita lihat. Fadzahir wa zahir itu maka maknanya adalah alladhi yufidul mukhatab ma'nan siwa ma'nahu alladhi wudi'a lahu aslan. Zahir itu adalah sesuatu yang memberikan faedah kepada mukhatab orang yang diajak bicara dengan sebuah makna selain makna yang na barakallahu fihum siwa ma'nahu alladhi wudi'a lahu aslan selain makna yang diletakkan pada awal mulanya. Nah, barakallahu fikum maksudnya itu memberikan makna yang sesuai dengan asalnya. Terus dohirnya seperti itu. Jadi bukan makna yang lain. Kalau memberikan makna yang lain berarti kan sudah enggak dohir, sudah keluar dohirnya lagi. Nah, jadi alladhi yufidul mukhatab ma'nan yaitu yang orang yang dia eh, yang memberikan faedah kepada orang yang diajak bicara dengan sebuah makna selain makna yang diletakkan Nah barakallahu fikum. Nah selain makna yang diletakkan pada asalnya. Maksudnya itu barakallahu fikum zahirnya itu seperti apa yang tercantum pada lafaz tersebut. Itu kelubangnya seperti itu. Kita lihat nanti. Wa qalu ma sumi' bi makna man sami' maksudnya man sumi' maksudnya itu maknanya ma di adalah orang yang mendengar maksudnya. Bukan ma yang artinya tidak berakal ya. Karena terkadang ma digunakan untuk yang berakal Terkadang digunakan untuk yang tidak berakal. Faidah kana lafdhu yufidu maknanya, apabila sebuah lafadz memberikan faedah dua makna, maknanya yafhamuhu sami' bimujaratis sama ini, perhatikan. Memberikan dua makna, makna yang dipahami oleh si pendengar semata-mata mendengarkan tak langsung paham gitu. Satu perhatikan, kan? Ngam. Wasani adalik dan yang kedua dibalik itu Nah barakallahu fikum maksudnya dia memahami setelah dohernya Tapi ternyata ada juga makna yang lain gitu loh. Paham ya? Jadi setelah dohernya memang maknanya seperti itu, cuman ternyata ada makna yang lain. Nah, salah ya. Ada makna yang lain kita lihat. fala yufidus sami' huwa dhahir. Maka yang di yang di apa barakallahu fikum yang diambil faedah oleh pendengar tadi itu adalah apa dohernya Memang dohernya seperti itu. Kalau ternyata dia yang menginginkan dohir yang lain atau dia menginginkan makna yang lain, dia akan menjelaskan. Dohirnya memang seperti itu, tapi maknanya seperti ini itu loh, menjelaskan. Wa huwa nam huwa falladhi yufidu as-sam' wa adh-dhahir wa huwa kullu lafdhin yahtamilu ma'nayan wa huwa fi ahadihima adhar. Maksudnya setiap lafaz yang membawa dua makna, namun salah satu di antara dua makna tersebut ada makna yang adhar yang paling nampak, dohirnya itu. Pamulum belum? Bal yadahu mabsuutatan. Nah, bahkan kedua tangan Allah Taala dibentangkan. Dohirnya apa? Ya tangan yang hakiki gitu ya. Naam. Walaupun kadang yang namanya nah barakallahu fikum kata mereka, yad itu bisa jadi rahmat, bisa jadi kasih sayang kata mereka ya. Tapi itu marjuh. Marjuh itu lemah. Ya terus bagaimana dohir yang kuat yang namanya tangannya tangan gitu loh. Kemudian Allah Taala turun ke langit dunia. Dohirnya apa yang turun? Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada ihtimal yang lain. Bisa jadi itu yang turun malaikatnya. Berarti itu ihtimal yang lemah. Berarti yang diambil yang dohir yang kuat tadi itu. Nah, seperti itu. Allah musta'an. Farajih wa dhahir, maka yang rajih itulah yang yang kuat itulah yang dohirnya itu. Wal marjuh wal muawwal. Yang marjuh itu yang muawwal yang sudah diubah atau yang sudah di Naam barakallahu fikum diganti maknanya. Wal khulasatul an anal alfadhu ala thalathati aqsam. Kesimpulannya bahwasanya lafaz itu terbagi menjadi tiga bagian al awal yang pertama, malah tamilu ilah illa wahidan fayusama nasan nassan. Yang pertama adalah lafaz yang tidak membawa kecuali satu makna saja, dinamakan nas. Paham ya? Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Seluruh apa, apa seluruh apa saja yang menjulur di bawah mata kaki berupa izar, sarung atau yang semisalnya maka termasuk bagian dari neraka. Enggak ada ihtimal yang lain sudah. Wah, itu yang dimaksud itu rambut. Nah, mungkin kan jadi maksudnya bukan rambut, paham ya? Yang dimaksud apa? Yang memang kain, mau jubah atau mau nah barakallahu fikum kaos dipanjangkan sampai bawah mata kaki kena juga sirwal semuanya. Tapi kalau rambut itu enggak mungkin yang dimaksud rambut. Nah, karena rambut kan ada larangannya paling panjang teman satu sebahu aja itu. Nah, barakallahu fikum sebahu saja. Karena Rasulullah itu suatu ketika pernah rambutnya dipanjangkan sebahu, kemudian pernah juga nah barakallahu sejajar dengan telinga, kemudian di pertengahan telinga. Paham ya? Nah, jadi Rasulullah kadang pendek kadang panjang. Itu disebutkan dalam Al-Fusul fi Siratul Rasul. Naam. Kita lihat asani wasalis yang kedua dan yang ketiga, ma mahtum mahtamala maknayain. Sebuah lafaz yang dia terkandung di dalamnya dua makna. Wa huwa fi ahadi ma arjah. Namun salah satu di antara dua makna itu arjah, yang lebih kuat. Farajih dhahir wa marjum awal. Maka yang kuat itulah dinamakan dhahir, dhahirnya seperti itu Wal marju yang lemah itu namanya muawal sudah diubah. Namanya muawal karena saya mufassar dari tafsirkan sudah diubah. Tapi dohirnya seperti itu, dohirnya itu yang kuat. Oh, maksudnya ya. Nah, barakallahu fiikum. Wallah alam nanti insyaallah Nah, kita akan lanjut ke mata yang berikutnya nanti masih mengenai nah barakallahu fiikum <clears throat> penggunaan lafaz tapi lafaz tersebut dohirnya itu untuk yang lainnya gitu. Seperti Zaidun asadun. Z itu adalah singa dohernya antum pahami zat wajahnya seperti singa atau bagaimana? Atau antum langsung terpetik, oh yang dimaksud itu dohernya zaitun adalah singa itu maksudnya pemberani gitu loh. Atau singa beneran? Kalau adalah singa dipahami singa. Berarti kan memiliki dua makna kan? Ya. Nah, wah ini berarti maknanya singa itu singa yang binatang buas itu. Yang satunya makna dohirnya itu bukan. Dohirnya itu kalau sehingga dipakai untuk orang pemberani. Berarti mana ya berarti dohirnya? Kalau di sini, posisi sisi situ. Yang bernama Zaid. Eh? Singa yang namanya Zaid. Perhatikan, Zaidun asadun atau Zaidun kal asadi. Zaid seperti singa. Singa ada dua makna nggak di situ? Ihtimalnya singa itu ya binatang buas itu kan? Zaid seperti binatang buasan nggak mungkin. Tapi Zaidun kal Asad itu berarti dohirnya itu biasanya kalau untuk manusia digunakan untuk pemberani. Berarti Zaid seperti singa namanya keberaniannya. Itu dohirnya berarti kan? Nah, itulah namanya Roce, Paham ya? Nah, seperti misalnya kalau yang, yang kalau yang Roce yang lain seperti Nah barakallahu fikum malikul ghabah asadun misalkan. Malikul ghabah asadun. Raja hutan itu adalah singa misalkan. Misalkan ya. Berarti yang diinginkan itu singa beneran atau pemberani?